Cek. Cek. Sekali lagi, kami informasikan kepada seluruh jamaah kami ucapkan selamat datang di majelis markas besar majelis ar di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Diberitahukan pada malam hari ini buku terbarunya guru kita, karya guru kita yaitu yang berjudul Istri Idamanku karya Habib Novel bin Muhammad Al sudah tersedia di depan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menginginkan bisa membeli buku tersebut di bagian depan dengan harga normal 30.000. Namun apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membayar lebih membayar 100 ribu ataupun 1 juta ataupun 1 miliar itu bisa dititipkan langsung di sana atau ataupun Gentong. Jadi e, kami informasikan bahwa di malam hari ini buku terbarunya Habib Novel bin Muhammad Al Idrus yang berjudul Istri Damanku sudah tersedia di bagian depan dengan harga normal 30.000. Buku ini wajib dimiliki bagi yang berkeluarga ataupun yang ingin berkeluarga ataupun yang sedang merencanakan untuk berkeluarga wajib dipunyai atau dimiliki eh, sebagai referensi terutama buat ibu-ibu referensi bagaimana menjadi istri idaman uh, idamanku yaitu idamannya para suami seperti itu. Jadi bisa langsung didapatkan di bagian depan dengan harga normal 30.000 ataupun jika dibayar dengan harga lebih bisa langsung dititipkan di kentong ataupun dititipkan bagian penjualan. Hasil penjualan buku tersebut digunakan untuk pembangunan Majelis Ar-Raudhah dan keperluan dakwah Majelis Ar-Raudhah lainnya. Sekali lagi kami umumkan bahwa di malam hari ini buku terbaru dari Habib Novel bin Muhammad Aidrus stok e, masih terbatas, jadi segera didapatkan, bisa didapatkan di depan. Dengan judul Istri Idamanku bisa didapatkan di depan dengan harga 30.000 ataupun jika ingin menitip lebih dengan membayar 100 ribu ataupun 1 juta ataupun 1 miliar bisa langsung di depan dan membawa pulang bukunya. cek cek cek Kami ucapkan selamat datang bagi para jamaah ke dalam markas Majelis Ar-Raudhah yang pertama karena yang kedua insya Allah sedang dibangun di malam hari ini buku karya dari guru kita Al Habib Novel bin Muhammad Al Idrus dengan karya judul Istri Idamanku sudah tersedia di bagian depan dari markas ini di bagian penjualan. Buku tersebut sangat bagus sekali bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin menghadiahkan ke ibu-ibu ataupun bagi yang ingin berencana berkeluarga agar buku tersebut e, bisa menjadi referensi kiat-kiat bagaimana menjadi istri idamannya para suami. Jadi buku tersebut e, sangat wajib dimiliki bagi yang sudah berkeluarga. Sangat bagus sekali dengan harga 30.000 buku tersebut bisa dibawa pulang ataupun jika ingin membayar lebih bisa juga dititipkan di bagian penjualan ataupun dimasukkan ke gentong dari gentong amal di depan. Hasil dari penjualan buku tersebut digunakan untuk pembangunan markas yang kedua kita yang sedang dibangun markas Majlis Ar-Raudhah di belakang dan juga digunakan untuk keperluan dakwah lainnya. Cek cek Cek Sekali lagi kami informasikan Kami ucapkan selamat datang Bagi para jamaah Di markas majelis ilmu dan dikir ar Di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo Bahwa di malam hari ini Buku karya terbaru dari guru kita Al Habib Novel bin Muhammad Al Idrus dengan judul Istri Idamanku di launching hari ini dan sudah tersedia di depan dari pintu markas Majelis ar ini. Harga normal dari buku tersebut adalah 30.000. Apabila namun apabila dibayar lebih misal dibayar 100 ribu atau 1 juta itu diperbolehkan dan langsung dibayarkan ke depan ataupun ke gentong amal dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembangunan markas kita yang kedua yang di belakang dan juga untuk keperluan dakwah lainnya. Sekali lagi, buku Istri Idamanku, buku terbaru dari Al Habib Novel bin Muhammad Al Idrus yang minggu kemarin sudah diumumkan sama beliau bahwa di malam hari ini sudah tersedia di depan dengan harga normal 30.000. Namun apabila ingin dibayar lebih sangat bisa dan sangat diperbolehkan langsung di bagian penjualan di depan ataupun di gentong amal. Hasil penjualan dari buku tersebut digunakan untuk pembangunan Majelis ar dan juga untuk keperluan dakwah lainnya. Dan acara di malam hari ini akan dimulai dengan pembacaan surat Yasin dan sholawat jalan selamat yang akan dipimpin oleh Mas Roni Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita buka majlis pada malam hari ini dengan membaca surat Yasin Kemudian diteruskan dengan membaca salawat jalan selamat Kemudian diteruskan dengan membaca ibadallah Allah, Untuk itu kepada tidin sekalian untuk menyiapkan surat Yasin dan salawat jalan selamat <clears throat> Demi kelancaran maupun kehusukan pada malam hari ini kami mohon HP harap di silent atau dimatikan.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 من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا دون عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ينديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سامق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا ينزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا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 ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابات له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آباء وإخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجي الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أصحابه ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية وسادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي والسيد معروف القرخي والسيد بشر الحافي والسيد أبي يزيد البسطامي ثم إلى سيدي إبراهيم بن أدهم ثم إلى سيدي مالك بن دينار ثم إلى سيدي عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى سيدي بهاء الدين أكشبندي ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الأحبي عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن أبو بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب بكر بن عبد الله العيدروس الأردني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحزني ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى رو سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وأصوله وفرعه ثم إلى رسيد والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته إخوانه وأزواجه صلحبه فاتمة بنت محمد مولى خيله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحباب خديجة وأصلهم فرهم ثم إلى سيدي وحبيبي وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صلحبه خديجة بنت علي القدري وزوجتي حب الشفاء بنت طه بن عبد الأزقاف ولوالدها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده سن عرفان ثم إلى جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس مرحبا عبد الرحمن بن حسين العيدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجدي التويجي والزهر وطلحة ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وخالي محمد وعمي زين وعمي عيدروس وعمي عاقل بن حبي عاقل وعمي أحمد عبد الرزقاف ثم إلى روح عميدان الكريالي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد سقاف ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا وثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصلا أولياء ذبال dan usulnya selalu bahaya Salman بابوغان ثم إلى روح بهي عمر عبد المنان ثم إلى روح بهي حسن منهج ثم إلى روح بهي سيرت ثم إلى أرواح من كان بسابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبهر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مجملين بخير الدنيا والدين وبركاتهم أجمعين الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وجه الكريم وأن الله يجعل هذا المجلس معمورا بالخيرات والنفحات والأسرار والبركات ويجعل من تعلم فيه ومن علم فيه من خير العباد وأن الله يرزقنا وإياكم جميع العافية ودوم العافية والشكر على عافيتهم العافية والعافية من كل أهل بلية وأن الله يشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين وصاني عبد الرحيم شاذلي أن الله يشفي بالشفاء عاجل شفاء لا يغدر سقما ويرزقه صحة كاملة ظاهرا وباطنا ويطل عمره في طاعته مالة العافية وأن الله يرزقنا جميعا حجة إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرا طويلا في طاعته مالة العافية والأرزاق كثيرة طيبة هزية منوية وأن الله يختم لنا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 Kita akan baca sak legonya hati saya. Jadi kalau legonya dua jam ya wis dua jam salawat tok. Kalau legonya tiga jam ya tiga jam salawat Toh, kalau legonya 10 ya 10 sudah cu cukup. Setuju? Sampai subuh juga setuju. <laughs> mari ya. Kita niati semoga hajat-hajat jenengan semua diwujudkan Allah taala. Hajat-hajat kita diwujudkan Allah taala dan hajatnya orang-orang yang berbuat baik dan menitipkan doanya kepada kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا محمد وبلغ القلة كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القلة كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القلة كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القلة كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ القل كل مطلب عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أقطاب ويا أن أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا لكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا رب بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضر بفضل الله بكشف الحج بعن عيني ورفع البين من بيني سل الكيف والأيني بنور وجهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا لنا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمهي الدين إني خلصنا من البال ويا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله نهضى بفضل الله Semoga semua hajat dikabulkan Allah Ta'ala Semoga semua yang berangkat haji diselamatkan Allah Ta'ala Semoga yang pergi haji dikembalikan Allah Ta'ala ke rumah masing-masing hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan dan semoga semuanya diterima oleh Allah amal solehnya semoga kita semua yang belum berangkat oleh Allah diberi pahala yang sama dengan yang berangkat semoga Allah taala memberikan keberkahan yang Allah turunkan di sana Allah turunkan di majlis ini di malam hari ini dan semoga Allah taala menjadikan semua yang hadir, yang mendengar, yang melihat, yang membantu di majlis ini Semoga semuanya dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala haji yang mabrur. Semoga oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala haji yang mabrur. Semoga oleh Allah Ta'ala dibahagiakan hidupnya dunia hingga akhirah. Dimudahkan semua urusannya dunia hingga akhirah. Semoga diwujudkan cita-citanya dunia hingga akhirah. Dan semoga semuanya oleh Allah diberi kenikmatan zahiran wa batinan diberi panjang usia sepanjang-panjangnya dalam kebaikan dunia wal akhirah dan semoga semuanya dibahagiakan oleh Allah anak keturunannya pasangan hidupnya orang tuanya semua yang berhubungan dengannya dan semoga Allah menjadikan semua yang hadir mendengar melihat membantu majlis ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul Quran dan semoga semuanya mendapatkan syafaat aulia wassalihin dan semoga Allah taala menjadikan para akta, para anja para sadat para aulia wassalihin semuanya cinta kepada kita semua semuanya dekat dengan kita semua dunia dan akhirat dan semoga Allah taala menjadikan kita semua orang-orang mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat zahiran wa batinan diberi kekuatan untuk mengamalkannya zahiran wa batinan dan semoga Allah Taala memberikan kesehatan kepada kita semua zahiran batinan menyembuhkan yang sakit di antara kita khususnya ke Abdul Rahim Syadili semoga Allah menyembuhkan dari segala macam penyakit yang dideritanya memberikan kesehatan zahiran batinan memanjangkan usianya dalam segala kebaikan zahiran batinan dan semoga Allah Taala menjadikan kita semua mendapatkan limpahan rezeki yang barakah rezeki yang menyelamatkan dunia hingga akhirah, rezeki yang menjauhkan dari petaka dunia hingga akhirah dan semoga Allah taala menjadikan anak-anak kita, keturunan kita semua aulia was salihin. Semoga anak keturunan kita dijadikan aulia was salihin. Semoga anak keturunan kita dijadikan penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyejuk hati para awliya bersalihin, penyejuk hati orang tuanya kita dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pasangan hidup kita bersama kita bahagia selama-lamanya hingga jannah hingga masuk surganya Allah Ta'ala dan semoga Allah Ta'ala beri kita semangat terus untuk menuntut ilmu semangat untuk mengamalkan ilmu semangat untuk menyebarluaskan ilmu dan semoga Allah menjadikan majlis ini barakah selama-lamanya ila yaumil qiyamah Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan dan diakhiri kelak usia kita dengan husnul khatimah.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 العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أما بعد حضرين para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya lanjutkan yang bagian depan maju dikit boleh. Biar lebih merapat. Ya. Yang sebelah sini maju lagi boleh. Nah. Kamera bisa nangkap masih? Ya. Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa kumpul kembali di majlis ini sehat walafiat fi taatillah insyaallah. Sebuah anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita yang sering kali kita lupa. Kita tuh dikasih sehat suka lupa. Apa nunggu dikasih sakit baru ingat sehat. Tentunya kita nggak mau dikasih sakit biar ingat sehat kan nggak mau. Makanya kalau kita diberi sehat ya kita ingat-ingat. Ingat-ingat kalau sehat itu mahal. Sehat itu anugerah yang lebih dari harta. Orang yang hartanya sebanyak apapun dikasih sakit bingung. Karena hartanya dibuat ngusir penyakit gak bisa. Dokter dibayar suruh ngobati gak bisa. Obat dibeli suruh nyembuhkan gak bisa. Semuanya nunggu datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya dokter dan obat itu cuma jalaran, cuman perantara. Dan perantara itu di zaman sekarang harus dibeli dengan namanya uang. Orang yang uangnya sebanyak apapun dengan perantara tadi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang bisa cuma Allah asyafi, cuma Allah yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Makanya kalau kita sakit, ya kembali kepada Allah. Kalau sehat, ya kembali kepada Allah. Punya duit ya kembali kepada Allah. Gak punya duit ya kembali kepada kepada Allah. Lah sayangnya kalau sehat kembalinya enggak kepada Allah. Betul betul. betul. Kalau sehat nih kita sering kembalinya kepada hawa dan nafsu, tapi enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat diajak sholat berat, sehat diajak makan oke. Okay. Betul betul. Iya. Ini kenapa kita jadi seperti itu? Karena kita lupa sehat itu kita anggap kita yang bisa membuat sehat. Padahal sehat itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, seseorang itu setelah keimanan tidak diberi kenikmatan yang lebih utama daripada al-afiyah, daripada Afiyah dalam segala maknanya. Afiyah dalam arti selamat, Afiyah dalam arti se sehat hatinya, Afiyah dalam arti sehat zahirnya, Afiyah dalam arti sehat pikirannya, Afiyah dalam arti selamat dunia, selamat akhirah. Afiah dalam segala segala arti. Nah, makanya kita betul-betul syukuri alhamdulillah masih bisa berangkat ngaji, masih bisa duduk. Alhamdulillah walaupun suara paro begini udah sebulan lebih gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa ngomong. Banyak orang yang suaranya sehat tapi nggak bisa ngomong. Mudeng maksudnya enggak? Suaranya sehat nggak bisa ngomong maksudnya suaranya sehat nggak bisa ngomong yang baik bisanya ngerasani, bisanya mencaci, bisanya memaki, bisanya menjelek-jelekan orang lain, bisanya tidak berzikir. Lah kita alhamdulillah walaupun jenengan serak, ini kan banyak yang serak ini. Karena pengaruh cuaca katanya. Ya sebetulnya itu kan cuma jalarannya cuaca. Memang jatahnya dapat serak dari langit. Dah waktunya kamu serak gitu kan. Waktunya kamu gerok, waktunya kamu pilek, waktunya kamu batuk, ya jalarannya adalah cuaca dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini jenengan diajak solawat, ya oke. Diajak baca yasin, ya oke. Diajak zikir, ya oke. Itu alhamdulillah termasuk syukur nikmat. Termasuk syukur nikmat. Lah mudah-mudahan kita bisa terus begini. Khususnya nanti kalau sakaratul maut. Nanti itu bukan nanti malam, nanti aja yang lama ya. Nanti inya yang panjang gitu ya. Nanti kalau sudah panjang usia sampai teman-temannya itu sudah meninggal semua, ya, temannya sudah meninggal semua, lah daripada hidup sendiri sebatang kara lebih baik nyusul mereka ya. Nah, kalau udah begitu semoga dapat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. <clears throat> Yang dapat minum silakan diminum. Yang belum menunggu minumannya nyampe ya. Malam hari ini ngapunten. Saya pakai begini nggak apa-apa toh? Ya saya pakai jas gini biar rotok ganteng Karena banyak yang ngomong Habibnya udah tambah tua gitu ya Jadi saya dandan biar rotok ganteng Biar jenengan sergep Belajarnya sergep Kalau sayanya dilihat udah suara serak Wajah lungsut gitu kan Akhirnya yang nonton juga males gitu kan Yang belajar jadi abot hatinya Tapi kalau dilihat yang di depan itu seger Suaranya lantang otomatis Yang lain terbawa ikut sema semangat ya. Jadi ikut semangat Makanya jenengan kalau pas di depan saya ya seger-seger no Walaupun jenengan lemes dia diseger, segerkan. Itu jadi pengaruh buat saya jadi lebih sema, semangat. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Tadinya saya mau pakai imamah, cuman saya coba pakai imamah di atas langsung saya lepas. Kenapa? Koyo manten anyar. <laughs> Kayak orang baru akad nikah gitu ya. Daripada nanti menimbulkan hal-hal atau hil-hil yang tidak dihilkan. Jadi lebih baik begini saja. Jelas semuanya? Yuk diminum dulu terus kita ngaji. Kita belajar. Tadi diajak baca solawat enak artinya? Enak. Kroso solawatnya? Kroso apa? Ya udah nggak bisa diterangkan pokoknya kroso. Bawaannya pengen baca terus dia. Wabaldighil kulla ulama telap. Itu solawat yang luar biasa. Satu petikan solawat dari Simtud Duror. Simtu duror tuh di awalnya kan banyak solawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa Balighil kulla kulla matlab. Itu satu. Ada lagi yang macam-macam. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minal syamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih man kana aznab dan lain sebagainya. Itu saya baca enggak urut ya. Cuman saya cuplikan satu-satu di antara solawat tadi. Ada orang yang nanya, itu solawatnya bid'ah, Bib, nggak ada tuntunannya. Solawatnya bid'ah nggak ada tuntunannya. Maksudnya Nabi nggak pernah baca solawat yang seperti itu. Jawabannya ya gampang, dungomu yo bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah dungo minta mobil. Kamu doa minta mobil. Ya kan? Doamu bid'ah, doamu nggak ada teksnya dari Nabi. Yang namanya doa nggak butuh teks dari Nabi. Kalau doa pakai teks Nabi namanya doa na, Nabi. Nah kalau doa yang kita baca ya teksnya yang kita ba, baca. Ini doa saya yang yang ngarang kok ya teksnya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau pakai teksnya Nabi itu namanya doa Nabi. Kita baca sun, sunnah membaca doa-doa Nabawiyah. Pahalanya luar luar biasa. Nah ini apakah sholawatnya bid'ah? Tidak, justru sunnah. Kau sunnah bagaimana? Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla. Kulama telah setelah solawat baca doa. Yang baris pertama itu solawat, baris keduanya adalah do, doa. Jadi solawatnya itu ya Rabbi salli ala Muhammad. Nah terus doanya wa balighil kulla. Kulama telah justru Nabi menyatakan dalam sebuah riwayat siapa yang berdoa setelah baca solawat itu kan doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kok diterima kenapa? Doanya nunut solawat. Karena solawat gak mungkin ditolak Allah, maka doanya juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab gandeng jadi jadi satu. Karena itu gak usah bingung orang yang ngomong ini gak ada tuntunannya, bid'ah ben sak karepe, sak kesele sing ngomong. Biar yang ngomong capek, kita tetap mengamalkan amalan para aulia wassolihin. Cuman kita gak bodoh. Kita semua berdasarkan il, ilmu bukan awur-awuran, bukan awut-awutan Allah Silakan diminum. Sudah habis. Ya. Kemarin kita membahas nama-nama surat Al-Fatihah. Di antaranya dikatakan surat Al-Fatihah adalah surat rukyah. Surat ruk ruqyah. Artinya surat jampi-jampi Surat mantra. Ya, surat man mantra. Rok. Ya, rok itu orang yang bisa menjampi-jampi untuk menyembuhkan. Namanya rokin. Yang merukyah itu namanya rok, bukan rok ya, Bu ya. Ro alif kof rokin itu namanya orang yang meruk merukyah atau orang yang menjampi jampi dengan dengan mantra tertentu itu namanya rok. Nah mantra itu ada yang syar'i, ada yang ghair syar'i. Mantra ada yang sesuai syariat, ada mantra yang tidak sesuai syariat. Mantra yang sesuai syariat adalah mantra jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran, atau berasal dari hadis, atau berasal dari zikir-zikir nabawi, atau berasal dari doa-doa yang diajarkan aulia ussolihin. Yang artinya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rangkaian zikir dan doa. Itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lah mantra ada yang tidak sesuai dengan sunnah Karena mantra itu berasal dari setan, demit dan lain sebagainya Yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu diharamkan sebetulnya menurut para ulama Seseorang membaca mantra yang tidak diketahui artinya Kenapa? Karena dikhawatirkan artinya mengajak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan artinya adalah pujaan kepada setan. Dikhawatirkan artinya adalah menyembahan kepada eh, makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau baca mantra, itu mantra nabawi sajalah, mantranya aulia Nah, Ngapunten, ini sekedar ngasih contoh. Kita sering ngomong tapi kita nggak ngerti. Cuman ngasih contoh ya. Saya juga paling nggak berani baca mantra yang satu ini karena saya tidak tahu artinya. Coba nanti kalau yang tahu artinya saya dilapori ya. Coba jenengan set di Google. Bim salabim artinya apa? Sim salabim gitu ya. Artinya apa itu? Itu setiap kali setiap kali apa namanya? sulap atau sihir dan lain sebagainya bim salabim sim salabim begitu ya nah itu artinya apa itu ya terus abra abrakadabra lagi karepe opo ya abrakadabra lalu kita punya bismillah lampok bismillah kan begitu cakep Ya kan? Subhanallah. Mantrain dengan subhanallah. Mantrain dengan bismillah. Kok abrakadabra. Lah abrakadabruk ngerti saya. Kuwi tiba ketabrak. Lah abrakadabra ini artinya apa? Bim salabim artinya apa? Coba nanti yang tahu saya dilapori. Kalau saya ngerti artinya lebih lebih senang jadi aman kan? Nah, kalau nggak ngerti dikhawatirkan. Itu kalimat menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu jangan bingung. Kita ini sesuai dengan akidah yang benar. Wong mau ngomong aja hati-hati kok katanya kita nyembah kuburan, nyembah wali, mengkultuskan ulama, ya, memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Wong kita mau ngomong yang sulapan aja kita suruh mikir kok hati-hati. Itu ucapan itu sebetulnya artinya apa? Yang orang ngerti menengok wae, gantinan sing apik. Ganti yang bagus misalnya bagaimana? Murupo, wis apik kuwi. Ya jelaskan kalimatnya walaupun tidak tidak ada kalimat zikirnya tapi kan nggak ada kalimat musyriknya. nggak ada kalimat musyriknya. Jelas ceto welo-welo murupo hiduplah selesai. Nyalalah. Selesai kan? Daripada yang tadi itu kan nggak ceto. Artinya apa? Makanya suruh hati hati. Ya, nanti yang tahu artinya tolong saya dikasih tahu biar saya dapat tambahan ilmu. Biar saya dapat tambahan il ilmu. Ini betul atau betul nih? nggak mungkin salah. Jangan tahu artinya. Ya kok ngomong? Ikut i, ikut. Lah ikut-ikut yang nggak cetok begini bahaya. Lah itu bisa jadi bid'ah yang benar itu. Bid'ah yang yang tidak benar ya, yang sesat. Karena kita ikut-ikut sesuatu yang tidak ada tuntu tuntunannya. Lah tuntunannya film, tuntunannya cerita, tuntunannya kebiasaan orang-orang di luar Islam. Itu kan dari di luar es Islam terus dipakai, diadopsi dari TV, dari buku cerita dan lain sebagainya. Anak-anak kita kita ajari suruh ngomong begitu. naudzubillah min min dzalik. Lanjut jenengan nanti yang ahli sulap boleh sulapan. Ya yang mainan untuk menghibur tadi itu, tapi bukan bukan belum sulap. Jangan gitu. Bismillah. La ilaha illallah. Jadi kembangkan api. Bagus gitu ya. Itu dakwah lewat sulap Sulapan, orang nggak suka sekarpu gitu kan? Saya muslim, saya mau dakwah lewat sulapan caranya dengan bismillah. Ya dengan bismillah, dengan subhanallah, dengan Allahu akbar dan lain sebagainya. La rokin itu orang yang meruqyah, memantra. Nah, kita umat Islam diajarkan Nabi kalau memantra pakai surat Al Al-Fatihah, jangan pakai yang lain. Maksudnya yang lain itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pakai surat-surat yang lain boleh. Ya cuman rodok-rodok capek. Masuk jenengan mau merukyah, mari hadirin kita rukyah saudara kita yang lagi sakit ini, kita jampi-jampi saudara yang kita sakit ini biar cepat sembuhnya. Al-Baqarah. Wah, kira-kira itu ditinggal atau ditemani? Ditinggal ya. Oh, Al-Fatihah aja banyak udah lemes-lemes. Ya kan? Al-Fatihah aja banyak udah lemes, lemes apalagi Al Al-Baqarah, apalagi Al-Qur'an 30 juz tinggal lari gitu kan. Nah, sama Allah udah dikasih ringkasan semuanya. Yaitu surat Al-Fatihah. Ini surah ruqyah untuk menjampi jampi. Bib, seperti yang kemarin udah saya ceritakan ya. Bib, saya udah jampi-jampi saya mantrain pakai Al-Fatihah, tapi kok mental ya? Kok tambah loro? Saya bacakan Al-Fatihah, tapi kok sakitnya tambah apa? parah. Lah kamu itu ramuannya belum pas. Orang meramu obat itu kan harus pas. Kadarnya vitaminnya ini sekian, kadarnya ini sekian. Lah kamu belum pas, tasdidnya nggak dibaca. Fathahnya jadi kasroh. Yang panjang jadi pen, pendek. Yang pendek jadi panjang. Lah ramuannya bukan Al-Fatihah itu, itu ramuan Fatihah karepmu. Bukan bukan Al-Fatihah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala udah kamu rubah, ya otomatis akhirnya jadinya Al-Fatihah ini apik, gara-gara kena lisan kita yang gak mau belajar betul, akhirnya bacanya salah, kemudian rukyahnya berubah, bukan rukyah dengan Al-Fatihah, tapi rukyah dengan huruf-huruf yang kita baca ngawur tadi sehingga yang minum gak dapat manfaat, justru tambah loro. Silahkan Anda bertanggung jawab. Paham? Ya maksudnya kalau kita mau merukyah Al-Fatihah ya memang harus be betul dan wajib hukumnya setiap muslim sudah balik harus bisa Al-Fatihah dengan benar. Harus bisa Al-Fatihah dengan benar. Wong kita belajar nyopir aja harus pakai guru, belajar biar benar. Kalau enggak bahaya. Nah masa yang urusannya solat Al-Fatihah ini jadi rukun Harus dibaca Salah bacaannya solatnya tidak sah Salah bacaannya solatnya tidak Tidak sah Lah, Lawang itu ain kok dibacanya alif Kan keliru Solatnya tidak tidak sah Kenapa enggak sah? Berarti karena belum baca surat Al-Fatihah Makanya aneh kalau muslim udah balik enggak bisa baca Al-Fatihah karena itu setiap muslim saya yakin, saya yakin pasti sudah bisa baca al Al-Fatihah. Simple, mudah, full khasiat, full pahala. Baca, amalkan. Di sini ada cerita uh, disebutkan qala al-alamah Ibnu Qayyim fi kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Eh, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa beliau berkata, "Wa ana ahsantul mudawah bil Fatihah." Saya sangat menganjurkan orang itu mengobati orang lain dan mengobati dirinya sendiri berobat dengan surat Al-Fatihah. Ibnul Qayyim menganjurkan orang mengobati dirinya maupun orang lain dengan membaca surat Al-Fatihah. Fawajattu laha ta'thiran ajiban fi syifa. Saya menemukan bahwasanya surat Al-Fatihah itu punya punya khasiat yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan seorang dari penyakit yang dideritanya. Orang sakit, bacakan Al-Fatihah, bacanya benar, maka yang sakit itu sembuh. Udah dipraktekkan berulang kali dengan kasus yang berbeda berbeda-beda. Wadhalika anni makathu bimakkah Makkah muddah ya'tarini adwa la ajidu laha tabiban wala mudawiyan. Kata Ibnul Qayyim pernah saya tinggal di kota Mekah sekian lama, kemudian saya itu kena berbagai macam penyakit sedangkan tidak saya temukan dokter yang bisa menyembuhkan saya dan tidak saya temukan obat yang bisa menyembuhkan saya. Loh bedanya dokter sama obat ada apa? Loh kadang orang tuh tidak pergi ke dokter beli ke apotek. Betul loh? Tidak ke dokter pergi ke apo, apotek atau ke toko jamu, minum obat macam-macam gak sembuh-sembuh. Pergi dokter, Ya, sama dokter dikasih resep macam-macam, tapi lewat dokter yang enggak sembuh, sembuh. Lah ini Ibnul Qayyim juga begitu dia pergi ke toko obat cari obat macam-macam ya nggak sembuh, ke dokter ya nggak nggak sembuh. Fakultu ya nafsu wa u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka saya katakan pada diri saya, wahai diriku, izinkan aku, jangan larang-larang aku, biarkan aku mengobati diriku ini dengan surat Al-Fatihah. Fafa'altu faraitulah ta'tiran ajiban. Maka setelah saya amalkan baca Al-Fatihah, saya temukan khasiat yang luar biasa. Sehingga setiap ada orang liman istaka alaman syadidan, setiap ada orang yang mengeluhkan sakit yang kronis, sakit yang berat, mengeluhkan kepada saya, saya anjurkan kepada dia asifu Aku anjurkan kepada orang-orang tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah. Fakana katsirun minhum yabru'una sari'an bi barakatil Fatihah sangat banyak dari orang-orang tersebut mayoritas sembuh dengan berkat surat Al-Fatihah. Nah, mungkin ada yang nanya. Pit, apa yo ya tenan to? Kok kita yo gampang men ya? Fatihah waras, Fatihah waras. Mosok to. Nah, ini ini penyakitnya yang menyebabkan jenengan nggak sembuh ya ini. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Sekarang saya mau nanya, jenengan kalau sakit kepala minum apa? Obat, sembuh. Umumnya sembuh enggak? Sembuh, gitu kan? Ya, kenapa kok sembuh? Yakin, yakin sama apa? Obatnya sebagai jalanan, yakin toh? Yakin. Yakin. Kenapa kalau sakit tidak yakin sama Al-Fatihah? Berarti jenengan terus sebetulnya sakit atau waras? Mana yang lebih menyakitkan? Mana yang lebih menyakitkan? Orang sakit minum obat percaya ya, sama orang sakit disuruh baca Al-Fatihah enggak percaya. Mana yang lebih sakit ini? Ya orang sakit disuruh baca Al-Fatihah tidak ber percaya. Apa ya iso? Mosok mung komat kamit maca Al-Qur'an. Kurang ajar to ya. Baca Al-Qur'an dibilang komat kamit. Kadang ada orang gitu, wah aku tanya dokternya ya waras waras kok. Ini saya udah sampai Singapura, Malaysia, Jerman, Inggris, mana enggak waras-waras. Masa saya ke tempat kiai suruh baca Al-Fatihah, apa ya iso waras? Ini ini orang yang perlu diperiksakan imannya ini. Perlu diperiksakan imannya. Kenapa? Karena dia meremehkan kalamullah. Yang mengizinkan sakit itu kena ke tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kita meremehkan kalamnya Allah, lebih mengutamakan Pil, pil, pil, pil, pil, pil, pil, pil, obat, obat, obat, lebih diutamakan. ya Allah dianggap remeh. Jenenganku muslim nopo sanes. Kalau begitu kan ya tanda tanya. Lu saya bukan ngomong jenengan itu bukan jenengan lu ya. Maksudnya yang tadi itu lu ya, yang ngeyel itu lo. Bu, pilih boros nopo ngirit. Kalau baca Al-Fatihah sembuh ngirit nopo boros. Lah kok moh? Bapak paham maksud saya enggak? Jadi yang menyebabkan kita itu nggak dapat berkahnya Al-Fatihah, nggak dapat berkahnya Al-Fatihah, penyebab nomor satu selain bacaannya belum benar, yang nomor satu imannya belum benar, yakinnya belum benar. Kalau imannya yakinnya nggak benar, ya Al-Fatihahnya nggak kerja. Al-Fatihahnya nggak ker kerja, nggak berkhasiat. Kenapa? Oh dia nggak percaya sama aku, dia nggak yakin sama aku. Ya udah biarin aja. Dia cuma coba-coba tak jajali. Musa mau coba deh, kira-kira hasil atau enggak ya. Judul kok tak jajali, yang dijajal kalamullah. Kan kurang ajar kepada Allah. Ya mestinya kita kalau sama kalamullah tuh enggak usah mikir, udah yakin oh itu kalamullah. Lawang ucapannya orang-orang yang berucap saja itu kalau kita yakini jadi jadi manfaat kok. Betul kan? Kamu kalau pengen berhasil pagi tidak, saya berhasil, saya berhasil, saya sukses, saya sukses. Mangkat kerja jadi semangat. Goro-goro mung bengak-bengok saya sukses, berangkat kerja semangat. Nah ini terhadap kalamullah kok kemudian tidak ada takdirnya, tidak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya, maka ya nggak mungkin. Penyebabnya yang baca, yang ngomong, yang ucap hatinya belum yakin, hatinya belum iman yang kuat kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Jadi nomor satu caranya bagaimana biar bisa merukyah dengan Al-Fatihah? Yakin? Yakin? Dan jenengan sudah yakin atau masih belum yakin? Alah ngaku-ngaku. Yakin itu ada kemantepan di hati yang luar biasa. Dah toh kita percaya wes apo? Percaya itu sudah luar biasa. Yakin, tapi yakinnya seberapa? Yakinnya seberapa? Orang kalau yakinnya kuat gitu ya. Saya punya teman itu dia ngomong, saya itu kalau sakit tidak perlu ke dokter. Terus keroan. Setiap sakit keroan. Lorone apa ya? Keroan. Yuwaras ya biiznillah. Sembuh. Kenapa? Yakin sama keroan. Loro keroan. Waras. Sembuh. Karena yakin sama keroan. Ngapunten. Keroan bahasa Indonesia nya apa? Apa bahasa bahasa Indonesia keroan? Sudah ada belum? Belum. Ya keroan. Nah, keroan itu bahasa Indonesia atau Jawa? Jawa. Nah, terus bahasa Indonesianya apa? Dikerok itu diapakan? Keri itu apa lagi gitu. Udah, udah angel. Cari bahasa Indonesia-nya su susah. Udah pokoknya keroan. Nah, saya takut ngomong bib keroan itu apa ada yang nanya gitu kan. Nah, bahasa Indonesia-nya ini nggak tahu saya. Bahasa Indonesia keroan itu Anda ngambil logam Terus ditaruh di geger. Geger itu apa? Punggung ya. Taruh di punggung, kemudian di digosok, bukan digosok, bukan apa? Apa? Digesek-gesek ya. Diapakan lagi itu? ditarik tarik kan? ya, naik turun dan lain sebagainya. Pokoknya begitu lah, dikerokkan. Ya, sampai warnanya merah itu namanya kerokan. Semakin merah semakin sakit itu tanda kerokannya ber hasil anginnya banyak. Lho loro niki apa masuk angin. Judulnya kabeh masuk angin. Padahal penyakitnya flu yo ya masuk angin, ya. sakit kepala yo ya masuk angin ya. Gara-gara merah, padahal gak ada hubungannya merah sama A, angin. Ya itulah, karena yakin sama namanya Quran. Yakin, yakin ini punya kekuatan yang luar biasa. Syaratnya itu dulu yakin. Kemudian ngapunten. Masih kecil pernah disuruh kalau lagi perutnya nggak enak ngantongi batu. Katanya Bib nggak nggak masih kecil, sekarang aja masih begitu. Perut nggak enak, golek watu watu watu watu watu di mobil bukan cari toilet, cari batu gitu ya. Nah, kapan ketemunya? Mandek saya, mandek saya kenapa? Cari batu gitu. Ya. Perut saya nggak enak. Ini di mobil gitu ya. Mungkin jenengan kalau naik pesawat takut di toiletnya pesawat, mungkin sanggup batu aja gitu ya. Jadi ketika perut gak enak, gak usah ke toilet, langsung pegang ba, batu di kantong itu. Yakinnya luar biasa. Ngantongi watu, waras. Perutnya bisa bertahan selamat sampai di rumah gitu kan. Ya kenapa? Karena ya yakin. Karena yakinnya kuat. Semua biiznillah. Tapi itu ada pengaruh kekuatan ya yakin. Lah kenapa kita kepada kalamullah wahyu-wahyu Allah kok ada orang yang pengen mengajarkan kita jangan yakin? naudzubillah min min dalik La aulia wassalihin, orang-orang yang soleh, para ulama, habaib, kiai, itu ngajarkan yakinlah pada Al-Qur'an. Makanya kalau sakit dibacakan Yasin, tapi yang nganggo aturan. Tahu ibu mertuanya sakit, tonggoni ke, mari kita baca surat Yasin biar mertua saya cepat sembuh. mau ini banter. Ibu mertuanya kemudian kerungu, Yasin. Aku dipatekke ya piye Ya kan Yasin titip aja ke majelis Ar-Raudhah, Bib, nunut mertua saya sakit. Gitu kan ya. Kan enggak kerungu di rumah. Di rumah enggak enggak kerungu. Berkat surat Yasin semoga lekas sem sembuh. Kan begitu. Ini satu relawannya Raudhah masih ingat dulu Pak Tarmin. Pak Tarmin. Hadir malam ini hadir kan? Ya, kerja bakti di belakang tuh. Pak Tarmin tuh dulu waktu acara di Masjid Agung jatuh dari mobil angkut-angkut meja untuk acara kan jatuh dulu tuh ya kepalanya kena aspal, nggak sadarkan, akhirnya nggak sadar kan bawa ke rumah sakit. Saya itu kalau kena darah, lihat darah langsung saya pingsan. Lemes gitu ya, lemes. Tapi lihat Pak Tarmin yang muntah darah, darah nyebur keluarnya darah. Ya keluarnya darah. Itu saya ngedepi kok yo ya kuat. Aneh itu. Ngedepi yo, ya, yo ya kuat. Bawa rumah sakit. Selesai dari rumah sakit ini saya pindah rumah sakit Dokter Un Solo Baru. Kemudian besoknya Kan di acara di Masjid Agung tuh. Itu kan baca Yasin 10.000 Yasin. Saya kan niatkan semoga sem sembuh, niat minta kesembuhan dengan berkat surat Yasin. Demi Allah nggak masuk akal itu. Pergi ke rumah sakit, saya nanya sama dokternya, udah sadar belum? Belum. Nah ini kira-kira sadarnya kapan? Ya paling cepat seminggu lagi. Paling cepat seminggu lagi. Terus saya ngomong, boleh saya ketemu sebentar? Bapak siapa? Wong gaya gurunya. oh iya toh gaya dikit boleh toh ya. Nah, terus mau ngomong siapa gitu kan? Gurunya, oh, guru spiritualnya. Nah, ngono aja. Guru spiritualnya. Oh iya silakan Pak, masuk. Eh Pak Tarmin tidur. Ya tidur. Ya, Emang tubuhnya gerak-gerak, tapi gerak-gerak itu katanya di luar kesa kesadaran. Begitu saya masuk itu langsung duduk cium tangan, Bib. Duduk cium cium tangan. Saya bilang udah tapi orangnya dengarkan di belakang itu mungkin ketawa gitu ya. Ya, udah tidur dulu, tidur dulu. Terus saya keluar dari ruang eh, di kamar ICU, saya keluar. Saya nanya sama dokternya, "Gimana, Dok? Eh, besok boleh pindah kamar?" <laughs> Katanya seminggu lagi baru boleh keluar dari ruang ICU. Kalau dia itu kalau sa sadar. Dipantau terus di ICU dengan peralatan macam-macam, ya sadar-sadar. Cuman subhanallah kok ketemu saya mungkin ilingan niki wong sapa ngono ya. Subhanallah berkat surat Yasin langsung jegenggal, sadar, cium tangan, beb, lu kaget ini kok orang sadar gitu ya. Nyatanya sah, sadar. Nah itu keajaiban dari surat ya Yasin. Gitu orang kok nggak percaya sama kalamullah ngono ya, gumun aku. Terus dipeleke Yasin, Yasin ngapa bid'ah rokok iya aneh. Ya kalamullah tuh jangan dibegitukan. Tersinggung saya kalau kalamullah dikatakan bawa neraka gitu ya. Kalamullah dibaca orang banyak itu ngajak orang masuk ke dalam sur surga penuh dengan keba kebaikan. Yang nggak seneng Yasin dibaca itu pasti cuman setan karena setan kepanasan. Bener. Jadi kalau jenengan dibacakan Yasin kok jenengan kepanasan, nggak betah lah. Itu ciri-ciri jenengan penuh dengan setan. Jenengan loh, saya nggak ngomong yang di luar, yang di sini nih loh ya. Jak maca Yasin ora kuat kepanasan, tak minggir aku tak metuwek lah. Berarti tubuhnya penuh dengan se setan. Yang ana sing ngono gondeli wong akeh ngono ya, ben setane metu. Ya. Biar setannya pergi jangan orangnya yang pergi gitu ya yang pergi. Nah ini Yasin. Al-Fatihah, Yasin, Al-Baqarah apalagi 30 juz itu punya kekuatan yang luar biasa karena kalamullah. Penyakit itu sama kalamullah mesti nyingkir. Gak ada judulnya penyakit, virus jenis apapun bisa ngalam, ngelawan kalamullah. Penyakit itu makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Jenengan mau terangkan pakai ilmu kedokteran ya susah. Wong ini ilmu iman. Ini ilmu i, iman, ilmu yakin. Jangan terus ngomong beb nggak ke dokter ya salah. Ya ke dokter itu juga sun sunnah. Itu bagian daripada upaya untuk ber, berobat. Jalankan ke dokternya, jalankan ke ke ahli kesehatannya. Tapi jangan lupa yang paling utama itu adalah berobat dengan doa, berobat dengan di, zikir, berobat dengan iba, ibadah. Itu yang nomor satu. Jadi Al-Fatihah. Latihan bacanya diperbaiki, dibaguskan, dibetulkan. Pasti khasiatnya luar biasa. Dah jenengan pokoknya seperti yang saya ajarkan. Kalau ada tonggonya sakit langsung dah saya ngajari tak kayak ijazah kabeh. Walaupun nggak pernah sekolah ijazah udah lulus gitu. Ya, ada yang sakit bacakan Al-Fatihah 7 kali. 7 kali. Kok 7 kali kenapa, Bib? Ya ora takon kenapa? Dokter kayak takon kok sehari 3 kali kenapa? Ini sehari tiga kali diminum dua pilnya, gitu kan? Mbok takon kalau dokternya, eh, dokter kenapa ini kok obatnya mesti saya suruh minum dua dua butir sehari tiga kali? Kenapa dokter? Weh, rasa ngayal benen selesai. Sama dokter nurut, sama ustadznya ngeyel. Kenapa gitu kan? Gak usah tanya kenapa. Cuman kalau ditanya ya saya jawab ya bisa. Dikira saya nggak bisa jawab gitu ya. Saya tuh berani ngasih resep ya tahu ramuan itu dari mana. Kenapa dibaca tujuh kali? Ya karena kemarin udah saya terangkan. Angka tujuh itu penuh keberkahan. Surat Al-Fatihah itu sendiri dengan tujuh a, tujuh ayat. Makanya kalau kita ulang tujuh kali, yo ya pantas-pantas saja nggak jadi masalah. Satu minggu tujuh a, tujuh hari, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Wong ngambil berkahnya angka tujuh kan nggak jadi masalah toh. Yang kan siapa? Hanya orang-orang yang bermasalah. Yang mempermasalahkan orang yang ngambil berkahnya angka tuh tujuh. Lanjut dengan orang yang bermasalah atau tidak bermasalah? Tidak. Makanya jangan mempermasalahkan. Kalau mempermasalahkan berarti orang yang bermasalah. Ya pun tentu. Habib Muhammad ini bingung. Habib Novel pakai jas ngapain? Ada apa gerangan beliau pakai jas? Eh, Beb, model baru, Beb, bid'ah. Bid'ah hasanah. Ya jas yang putih. Nanti saya mau kasih cari jas yang warna lain. Pokoknya gonta-ganti jas. Ben aku rakitaan tua lo terus saya kok. Habib rambutnya udah putih semua kenapa, Habib? Guru-guru mikirnya awakmu. <laughs> Ada orang nanya, Habib nih, rambutnya kok putih semua kenapa gitu kan? Putih semua. Kenapa tuh Habib kok masih muda kok udah putih semua? ya beban memikirkan orang-orang seperti Anda. Guyon-guyon ini ya, bukan bukan serius, bercanda. Emang saya dari lahir udah rambut saya putih. Serius, saya lahir itu rambut saya udah ada yang bu putih. Memang bakat pigmen putihnya lebih banyak. Tapi jangan khawatir kok, rambut warna putih itu sekarang ngetren. Bahkan ada artis-artis yang rambutnya hitam dipecat putih kape ada juga kok. Betul kan? Biasanya nah, nggak ngerti mengkatanya katanya itu loh ya. Katanya-katanya. Makanya jangan nggak usah bingung kalau warna putih. Warna putih itu tanda rahmat, tanda roh, rahmat. Makanya kita disunahkan pakai kopiah warna putih. Ya, ini kan sun sunnah. Kenapa? Ini pakaian ibadah. Lah kalau hitam bagaimana Beb? Sunnah juga nutup kepala. Selesai. Kan begitu. Gak usah bingung. Nah, ini sunnahnya double. Ini peci Soekarno ini. Ini terkenal dengan peci Soekar Soekarno ini bid'ah nih gak ada nih. Dulu ajaran peci model begini gak ada nih bid'ah hasanah tapi ya yang membuat Pak Kar Pak Karno sebagai identitas Republik Indonesia, Indonesia cinta negeri pakai peci seperti ini dapat pahala sunnah hubul waton minal minal iman, mencintai negara. Walaupun itu diartikan akhirat atau apapun, pokoknya kan ada riwayat entah dari Rasul entah dari sahabat mencintai tanah air bagian daripada i, iman. Makanya orang itu terkadang begini dapat sunnah Nabi, begini dapat sunnah ula, ulama. Eh, sunnah itu macam-macam, ada sunnahnya Nabi, ada sunnahnya ulama. Ya kan yang penting jangan sunnahnya setan lah itu yang medeni. Tahu sunnahnya setan enggak? Hah? Sunnah itu artinya tuntunan kan ya. Ajaran tuntunan. Lah ajarannya setan ya tadi itu. Ngerokok mau maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti setan sing bisik. Ya, ngerokok baca bis bismillah. Saya mau nanya, ada yang mengatakan ngerokok sunnah? Ada enggak? Enggak ada. Mayoritas ulama mengatakan apa? Makro. Ya, di Indonesia makro. Coba di Mesir haram. Ya, di daerah sana Timur Tengah banyak yang mengharamkan ro rokok. Rokok itu yang mayoritas makruh Indonesia. Kenapa? Karena banyak ulama Indonesia pada ngerokok. Ya kan? Kemudian banyak eh, mana pabrik ro rokok. Coba kalau diharamkan, kira-kira kacau enggak itu? Ya? Kacau. Ya pertimbangan-pertimbangan fikihnya ada. Pasti pertimbangan itu cuman bahasa guyonnya ya. Pertimbangan fikihnya ada, maka hukumnya makruh. Itu pendapat mayoritas ulama Indonesia. Tapi kalau Yusuf Qardawi itu mengatakan rokok itu ha, haram. Tapi tidak ada yang mengatakan rokok sunnah. Ada enggak? Habib Salim Asyadri mengatakan rokok itu ha, haram. Orang yang rokok itu kalau meninggal dunia begitu dimasukkan kubur langsung wajahnya balik nggak ngadep kiblat. Mau awas jenengan makanya. Jangan rokok. Saya ngomong wali-wali bukan saya yang ngomong. Aku orang rokok tenang-tenang wae gitu. Jangan yang rokok sekarepmu. Ah. Makro makro tapi engkau bar dikubur langsung balik ya. <laughs> Repot. Silahkan resiko ditanggung perokok. Saya enggak ngerokok, enggak menanggung resiko, gitu aja kok. Repot. Enggak apa-apa, enggak haram, cuman kalau dimasukin kubur langsung balik kan ajib. Atraksi tambahan kan. <laughs> Wah. Bagus gitu ya. Na'udzubillah min min dalih. Enggak ada yang mengatakan sunnah, entah itu makro, entah itu ha haram. Itu merokok, nggak ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau itu enggak sunnah itu makro. Semua yang berkaitan dengan makro maka hukumnya ma makro. Lah setan ngajari ben apik ngrokoki maca bismillah kan itu sunnah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan lagi ben mantep sunnah. Ini kalau makan dengan tangan kanan jadi ngerokok tangan kanan kan ngawur ini. Nah karena ngerokok itu makro enggak baik, saya mau nanya jenengan kalau buang hajat itu ceboknya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Buat tangan kanan kan bagus. Kenapa? Kotor, makanya tangan ki kiri. Sunahnya pakai tangan kiri karena kotor. Makanya rokok itu kotor atau enggak kotor? Kotor. Lah patutnya ngerokok tangan kanan atau kiri? Lihat jenengan pakai tangan apa? Kanan, maka itu melanggar syariat. Syariat ngerokok. Ya, para perokok yang baik itu ngerokoknya tangan kiri, walaupun ngerokok tidak ada yang yang baik. Jenengan para perokok jangan tersinggung karena saya niat menyinggung Anda semua. Beb kenapa tuh Habib sama rokok begitu? Saya itu mendukung program pemerintah. Pemerintah tuh bengak, bengok di rokok dipasang di rokok manapun. Peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Rakyatnya dong ngeyel ngerokok kan rawat dimati rakyatnya. Betul toh betul. dengan ngerokok tuh enggak? Rokok. enggak <laughs> apa-apa, itu hak prerogatif e, eh, perokok ya. Setiap rokok berhak untuk merokok perokok. Tapi resikonya itu tidak ditanggung perokok saja. Resikonya ditanggung perokok dan yang mengisap asap ro rokok. Nah jenengan kira-kira sampai di akhirat berani menanggung resiko yang ditanggung orang-orang yang terkena resikonya akibat rokok yang jenengan rokok? Kira-kira bagaimana? Sanggup menanggungnya? Makro, makro, makro. Cuma nanti kalau ada yang kena serangan jantung gara-gara rokok jenengan, di akhirat ditanya, gak apa-apa. Kan semakin banyak pertanyaan kan semakin bagus. selama masuk surganya kan asik. Bu, senang bahas rokok bu. Ibu-ibu ngerokok. Ngeri. tidak kan bu? Senang asap rokok? Tidak. Kalau uang rokok diberikan jenengan, jenengan senang atau tidak senang? Loh, senang loh Pak. Boleh kita lanjutkan sampai di mana tadi kok bahas rokok ini? sunnah tadi ya. Ada ada syariat Nabi, ada sunnah Nabi, tapi juga ada syari apa sunnahnya tuntunan-tuntunan se setan. Ada ini imam imamnya Masjid Istiqlal sampai ngarang buku judulnya apa itu? Apa haji apa itu? Penyembah nafsu atau apa tuh? Coba nanti dicari judulnya itu ya. Jadi haji karena untuk memuaskan nafsu tok gitu. Enggak iling nih dulurnya mau berangkat ngantri 10 tahun, ngantri 15 tahun. Ini udah haji, hoja haji, hoja haji, hoja haji terus gitu ya. Tanpa mempertimbangkan yang lain ini ngantri puluhan tahun. Kalau memang begitu alasannya, memuaskan nafsu lah itu kan sesuatu yang tidak ba baik. Lebih baik uangnya dikasihkan yang belum berangkat haji. Nah terus saya pengen pengen merasakan nikmatnya umroh gitu ya. Ya umroh kan haji itu setahun sekali. Berikan saja uangnya untuk yang belum berangkat ha haji. Yang sudah haji cukuplah dengan umroh lagi kan tidak jadi ma masalah. Nuansanya berbeda beb. udah toh yang penting ganjarannya. Ya, yang penting kan ganjarannya, yang penting pahalanya. Nah, itu ruqyah akan akan betul-betul berkhasiat kalau emang aturannya kita baca. Baca sesuai aturan, aturan pakainya di, diamalkan betul. Baca Fatihahnya betul, betulan jangan sampai bacanya sa salah berkhasiat. Tujuh kali Al-Fatihah ditambah tujuh salamun qaulamir rabbir rahim. Tujuh Al-Fatihah ditambah tujuh salamun qaulamir rabbir rahim. beb kenapa kok pakai salamun qaulamir rabbir rahim raosakaken takon amalno. Ada tuntunannya ora ono. Yang yang ngajarin jenengan siapa? Syekh Hisam Al-Qabani. Beliau diajari siapa? Guru-gurunya. Gurunya siapa? Takono Dewi. Beb ini kan kita mau belajar, masa caranya begitu? Dan jenengan tuh kalau belajar belajar komputer ya, disuruh enter, suruh F1, ALT, Control del, nurut atau tanya, nurut. Kok ora takon, kenapa kok ALT Control del? Kenapa ndak ALT F1? Ya yes, ngono aturane. Ya aturannya seperti itu. Kalau dicerangkan nanti tambah pusing. Udah, kita pakai komputer tinggal pakai, nggak usah tahu aturan jelimet-jelimetnya kan begitu. Nah, termasuk doanya ulama, orang-orang yang soleh tinggal pakai saja. Urusan jelimet itu urusannya para ula, ulama gitu. Ya, yang satu bagian dari surat Yasin, yang satu khusus penuh surat Al-Fatihah. Lah berkahnya Al-Fatihah dicampur berkahnya surat Yasin walaupun cuma satu A, ayat dicampurkan di situ, maka insya Allah kalau dibacakan yang sakit biiznillah insya Allah bawa kesembuhan. Tapi ya jangan lupa Selain ini Al-Qur'annya, doa Nabawi juga dibaca. Allahumma syfi anta syafi. Itu dibaca. Jangan sampai doa Nabi tidak dibaca. Double Al-Qur'annya dibaca, sunnah nabinya di dibaca. Ada orang kalau begini saya mau nanya, berarti yang saya ajarkan ini Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an kan. Kita baca Al-Fatihah itu Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an. Kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Saya mau nanya, itu Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an mau dibaca seribu kali boleh enggak? Dua ribu kali? Lah kalau ada orang yang melarang-larang itu berarti dalil yang melarang apa? Gak ada tuntunannya. Loh, tuntunannya tuh kita suruh baca Al-Qur'an sakarepmu. Mau diulangi, tidak ulangi sakarepmu. Nah, itu kenapa kau diulangi tujuh kali? Ya aku seneng ngopi itu kok. Seperti sahabat yang ulang-ulang Al-Ikhlas. Eh, apa sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Diprotes sama yang lain, kamu mbok jangan diulangi terus Al-Ikhlasnya, cukup baca satu surat selesai. Gak usah ditambah al-ikhlas. Nyatanya ya tidak. Tetap sahabat itu baca al-ikhlas. Rampung sholat pas hari Sabtu. Lapor pada Nabi. Ditanya sama Nabi. Kenapa kamu baca al-ikhlas setiap nutup surat? Maka dijawab. Saya senang al-ikhlas kanjeng Nabi. Saya cinta al-ikhlas. Itu ada sifat-sifatnya Allah yang maha penyayang. Kanjeng Nabi ngomong cintamu pada al-ikhlas. Buat kamu masuk surga. Cintamu pada al-ikhlas buat kamu masuk masuk surga. Nah kita begitu. Gak usah bingung selama itu tuntunannya orang-orang yang soleh amalkan. Tapi ada tapinya. Seringkali saya lihat ini ibu-ibu bapak beli buku ngapun tenji mujarobat. Ya, dan sejenisnya itu. <laughs> beli mujarobat. Pernah tahu kan? Mujarobat atau dapat doa dari orang-orang soleh. Tulisannya kertas, kertasnya raceto. Dibaca. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Kacau kan? Kacau atau enggak kacau ini? Padahal ya hayu ya qayyum. Lawang kiainya ngajari ya hayu ya kayyum. ya hayu ya kayyum. Nah ini santrinya suruh baca begitu nyadut. Ya kayyuku, ya kayyumu, ya kayyuku, kayyumu. Ngomong orang-orang, baca nih mulai dari kiai, ya kayyuku, ya kayyumu. Kacau atau enggak kacau? Kacau. Makanya jangan belajar dari buku. Paham? Karena buku seringkali salah ce cetak. Banyak itu doa-doa yang di buku-buku itu salah cetak itu banyak. Ya salah cetak itu mungkin bisa jadi yang ngetik betul. Pas mau dicetak kok kehapus del satu kan ya repot. Del satu kata kan bisa repot. Bisa re? repot. Makanya perlu dikonfirmasi lagi betul tidak bacaannya seperti ini. Bunyinya betul tidak seperti ini. Jangan sampai asal baca dari buku. Akhirnya karena itu tidak benar, tidak bacaannya, dibaca diamalkan, dibaca tujuh ribu kali kok jedul. Saya akan menolongmu. Wah, demit sing teko. <laughs> Wah, khasiat ini, khasiat. Nauzubillah min min dalik. Fokus, fokus saja sama bacaan yang betul dari ulama, dituntun. Oh, begini bunyinya, oh begini baca bacaannya. Cukup jelas ya? Jadi surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Bacakan itu pada yang sakit, maka itu akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pip, kalau saya nyuruh orang lain bacakan gimana? Bagus. Apalagi kalau yang baca itu orangnya bacaan Al-Qur'annya bagus. Maka membacakannya itu ba bagus. Karena itu ulama ussolihin ya menganjurkan kita membaca Al-Fatihah sehari seratus kali. Ya, sehari seratus kali. Caranya macam-macam. Ya, caranya macam-macam. Ada yang menganjurkan juga membaca Al-Fatihah setiap selesai sholat sebanyak tujuh kali. Setiap selesai sholat sebanyak tujuh kali. Ada lagi yang menganjurkan uh, membaca sebanyak jumlah nabi dan rasul dan sebanyak jumlah sahabat yang ikut perang Badar. Yaitu 313 kali. Lan jenengan kinten-kinten yang yang kiat yang mana? Ini istiqomah loh ya. Mudawamah alaiha. Istiqomah. Yang kuat yang mana? Lawang sholat aja baca Al-Fatihah abot ya rairam ramu kok. Bagi Al-Fatihah iki abot. Baru dalam saat ini sudah berat. Nah, kita kalau pengen dapat khasiatnya, Bu, semangat ya. Bapak Oh kalah bu, menang jenengan Ibu Tiap hari masak atau bu? Punya pisau di rumah? Punya Sering diasah pisaunya? Ya. Kalau jarang diasah itu Resiko ketul eh, Ketul itu apa ya? Tumpul ya Tumpul itu biasanya di ujung lah. Kalau enggak di ujung itu bukan tumpul dia. Ya. Ketul. Ini ketul ini repot nih bahasa bahasa Indonesia-nya tumpul itu kurang pas. Ya udahlah tumpul lah. Pisau yang jarang diasah kan jadi tumpul, betul? Ya, kalau sering diasah jadi jadi tajam, betul ya? Jadi kalau untuk motong itu enak kan kalau sering diasah? Nah, lah Al-Fatihahnya sering diasah enggak, Bu? Sehari berapa kali? Lawang mau mocone mong salat kok ngasah. Itu namanya kewajiban memakai. Seperti pisau cuma dipakai nggak pernah dia biasa. Al-Fatihah itu wajib dipakai dalam so sholat. Nah di luar sholat jangan dianggurkan Al-Fatihahnya, jangan didiamkan. Jangan jangan seperti pisau yang nggak biasa dipakai buat masak tapi nggak pernah dia biasa. Ya harus biasa. Langasannya bagaimana? Bacalah di luar so sholat. Semakin banyak semakin bagus. Kalau jenengan satu hari bisa sepuluh ribu kali itu hebat. Sore sore sore so ngaku, raiso. Udah nggak bisa nggak bisa kita. Satu hari sepuluh ribu kali kan nggak bisa. Makanya kita baca yang ringan-ringan sah saja. Berapa kali? Ada tiga versi yang populer di kalangan para ulama. Satu versi tujuh kali tujuh, jadi empat puluh sembilan kali tiap hari. Tujuh setiap kali habis so, sholat. Satu versi bacanya tiga tiga ratus belas kali sekali duduk. Ayo duduk, Beb. Iya. 313 kali Injil. Iya. Lah terus pripun? Ya pripun. Ya lama, ya tergantung. Lama atau tidak tergantung yang baca. Kalau udah istiqomah ya lama-lama itu sebentar saja selesai. Tapi kalau lagi ajaran ya suwi. Tahu orang ajarannya nyetir mobil? Ajaran nyetir mobil. Itu biasanya kalau jalan lambat atau kebut? Lambat. Suruh belok itu cepat atau lama? Lama. Parkir sekali jadi atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa? Ajaran, baru latihan, baru bela belajar. Lah kalau yang sudah ahli nyetir, saya mau nanya, parkir itu gampang atau susah? Jadi, betul kan? Nyetir mobil itu sambil ketawa ngakak, sambil telepon, sambil SMS. Sambil SMS, sambil ngobrol yang di sampingnya. Bisa. Ngebut lagi jalan 100, jalan 200. Ada yang begitu. Betul tuh, betul tuh. Nah kenapa yang begitu kita percaya, tapi kalau urusan baca dikir wirid kok nggak percaya? Kenapa? Orang tahu ngelakoni soalnya. Nah coba dilakoni, baca 100, baca 200, baca 300, istiqomah. Itu yang tadinya lama waktunya, lama-lama jadi cuman seben Sebentar kenapa? Lidahnya sudah teteh, sudah pinter, sudah ahli, sudah terbiasa. Jadi lidahnya jalan. Eh, coba ya, coba, coba. jadi dengan udah sering ucap Allah? Sudah. Coba tirukan saya ya. Ya, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba tirukan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus. Terus. Coba stop. Bandingkan dengan ini. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه Allahumma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى cepat enggak cepat cepat cepat atau sangat cepat sangat cepat saya kelihatan kesusahan ngucapnya atau enggak kesusahan Enggak, jenengan kalau niruken susah atau enggak susah? Kenapa? Kurang terlatih. Ya kurang ter kurang terlatih. Paham maksudnya? Nah kalau sekarang suruh baca 313 web sekali duduk lama atau enggak lama? Tergantung yang baca. Kalau lagi latihan ya abot, ya ngantuk, setan ngantuk akeh, setan malas akeh, setan ngabot-ngaboti ya akeh. Itulah namanya mujahadah duduk mujahadah, gak ngurus siapa-apa, Al-Fatihah 313 kali. Memang itu enggak enteng abot. Ah, kalau baru latihan. Kalau udah jadi, udah gandrung, sudah menikmati, maka itu jadi enaknya luar biasa. Jelas? Versi yang ketiga, 100 kali tiap hari. 100 kali tiap hari. Satu sekali tiap hari ini satu dengan lain ada beda-beda. Di antaranya, di antaranya ya, ini insya Allah kalau dibaca tiap hari seratus kali jenengan mesti seneng kok. Khasiatnya. Omosok oh, toh lah ini di orang ini bab khasiat-khasiat ini termasuk anu ini. Ini mulai arah kedukun ini loh, kurang ajar toh. Orang <laughs> ngomongkan khasiatnya Al-Fatihah dibilang dukun. Sekarang daripada saya dibilang dukun, coba saya kasih dalilnya dulu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduganya. Betul? Syaratnya apa tadi? Dapat solusi sama dapat rezeki? Syaratnya bertak bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dapat solusi, dapat rezeki. Berarti amal takwa mendatangkan solusi dan mendatangkan reze rezeki. Kalau pengen dapat solusi, pengen dapat rezeki, maka amalkanlah amalan tak takwa. Amalan takwa apa? Melaksanakan perintah menjauhilah Larangan. Membaca Al-Quran. Itu bagian dari perintah atau bukan perintah? Perintah. Lah kalau jenengan memperbanyak membaca ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Itu bagian dari takwa atau bukan? Takwa. Lah kalau itu bagian dari takwa. Berarti jenengan dapat apa minimal? Dapat dua. Apakah dua itu solusi dan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga? Syaratnya satu. Yakin. Ya, Yakin. Apakah itu? wamin min asrariha wa khawasiha allati tabsutu rizq. Akan dibentangkan baginya rezeki. Siapa di sini yang nggak pengen dapat rezeki angkat tangan? Saya yakin semua orang butuh rezeki, rezeki sehat, rezeki jodoh, rezeki umur, rezeki ilmu, rezeki duit, rezeki pangkat, rezeki, ya rezeki semua itu rezeki. Rezeki dilimpahkan rezekinya, semua pengin. Kemudian apa yang menjadi cita-citanya diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Berkat Al-Fatihah ini masih kaitannya dengan surat Ruqyah tadi. Satu hari dibaca seratus kali dengan urutan seperti ini. min al Fatihah ba'da salatis subuh. Ini yang yang mengajarkan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Abwaabul Faraj. Ya, halaman 126. Dibaca 30 kali setelah sholat subuh. Habis subuh duduk 30 kali Al-Fatihah. Nanya, sanggup. Wah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kopi nendi Wedang nendi Hilang, gak boleh itu semua udah La kopi, wala wedang, wala pasabaro Sabar dulu. Mau minum kopi makanya bangunnya sebelum subuh, ngopi sih gitu kan. Wedangan dulu. Hampir sholat subuh, dikir wirid dibaca seperti biasa subhanallah tiga tiga alhamdulillah tiga itu jalankan dulu semua selesai itu doa duduklah jangan kemana mana al-fatihah 30 kali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tiga 30 kali kemudian dilanjut setelah sholat duhur 25 kali Weh. Habis duhur Al-Fatihah 25 itu godaan atau enggak godaan? Godaan apa kira-kira yang paling berat? Nah itu, itu, langsung muncul tuh. Ngantuk, tidur. 25 kali, ngantuknya kuat. Kemudian habis asar, roto enteng. 20 kah? kali. Ya 20 kali habis asar. Kemudian habis Maghrib sebanyak khamsah asar ba'dal maghrib 15 kali. Ya, kemudian habis isya 10 kali. Nah, jadi kalau dijumlah 30 ditambah 25 55 ditambah 20 75 ditambah 15 90 ditambah 10 100. 30 habis subuh, 25 habis duhur, 20 habis asar, 15 habis maghrib, 10 habis isya. Kalau pengen pengen gampang hidupnya, jenengan misalkan gak ngamalkan yang lain, ini saja hasil. Syaratnya satu yakin. Ojo tak jajal ya seminggu kira-kira biaya ya. Ini rotok kurang ajar. Al-Fatihah kok dijajal? Jangan ya. Cukup jelas ya? Nah itu nanti insya Allah sudah cukup Al-Fatihah sebagai surat rukyah. Cukup ya? Jangan sudah cukup bisa ngamalkan. Maksud saya bukan cuma tahu namanya dan tapi bisa ngamalkan. Ada yang sakit, suruh ke dokter, suruh ke dokter, suruh berobat, tapi jenengan ajari dan jenengan juga bacakan Al-Fatihah tujuh kali, salamun Qolam mirabbir rahim tujuh kali. Kan mending toh ya, daripada minum air cuma langsung gegek-gegek gitu kan? Mau minum obat, baca Al-Fatihah tujuh kali, salamun Qolam mirabbir rahim tujuh kali, tiupkan minum obatnya. Otomatis orang tadi udah berharapnya itu pada Allah Ta'ala, bukan pada obatnya lah. Lagi justru ajarannya Ahlu Sunnah ini yang mengajarkan tauhid murni. Biar orang bergantung pada Allah, bukan pada obat dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Dilanjut. Nah, lanjutannya Habib Muhammad. Nanti saya Jumat akan datang ngasih dikit. Jumat akan datang nggak libur ya. Saya hari rayanya ikut pemerintah. Jadi pemerintah itu mengatakan hari apa itu tanggalannya? Tanggal 5 Oktober ya. Lah yang lain monggo kerso, mau hari raya sekarang juga boleh. Tidak nah, jadi masalah negara kita itu kan negara yang menghargai perbedaan pendapat, betul kan ya? Walaupun rada edan sithik ngono ya. Mosok sekarang kok hari raya kan bedanya luar biasa. Tapi ya boleh, nggak jadi masalah. Paling kan cuma orang satu diguyoni sak negara. Enggak apa-apa. Toleransi kita tuh tinggi sekali. Jangan saling musuhi. Mau hari rayanya Sabtu ya monggo kerso. Yang penting ada panutan yang ku kuat, gak usah bingung. Yang yang gak enak itu kalau terus nyalah-nyalahkan gitu loh, itu gak boleh. Bodoh kok setu ngawur, gak boleh. Bodoh kok minggu ngawur, nah itu gak boleh. Bodohmu kapan minggu? Yes, aku setu yes. Pedusnya bagi-bagi lah, itu oke. Okay. Jadi pokoknya semua yang arahnya persahabatan dan persatuan, jangan permusuhan. Jangan pakai dalil begini, sama ikut hari rayanya pemerintah Saudi. urekmu ning Indonesia pun Saudi. Kalau bilang kamu ikut yang di Mekah, pindah Mekah. Itu dalil yang nggak pas. Jangan berdalil dengan ikut pemerintah Saudi atau itu Saudi udah hari raya. Lah ya kamu hidup di Indonesia atau di Saudi? Kalau kamu hidupnya di Indonesia ya ikut aturan negara Indonesia. Jangan mengatakan saya ikut Saudi loh, Saudi udah hari raya. Ya wes ngono. Salat subuh aja jam 5. Lah kok iso, Beb? Lah itu di Saudi itu belum subuh. Lah kenapa nanti jam 9 pagi di Mekah itu baru azan Subuh, jadi jenengan sholat subuhnya jam 9 pagi. Kan kacau. Kacau atau gak kacau? Kacau. Nah, ya, mungkin mungkin terjadi kan sering di pemerintah Saudi itu hari rayanya lebih dulu dari Indonesia gitu kan? Sering. Ingat-ingat peredaran hari dengan matahari dengan peredaran rembulan itu beda. Hijriah itu dengan rembulan. Rembulan itu terbitnya di mana? Matahari terbit di mana? Dari timur menuju barat. Nah, kalau bulan dari barat menuju timur, makanya dulunya itu dulu sana. Karena bulannya terbit di sana dulu baru di Indonesia. Makanya Indonesia sok ndak ketokan di sana udah ketokan. Lah metu ning kono sik kok. Indonesia hari berikutnya makanya jangan jangan disamakan dengan peredaran mata matahari. Jelas? Ya pokoknya yang mau Sabtu oke, okay. yang mau Minggu oke, okay. yang enggak oke, okay. yang tidak mau berhari raya. Nah itu enggak oke. Ya kita harus apa namanya punya prinsip. Karena saya ikut pemerintah hari Minggu, maka Jumat itu masih ada kajian seperti biasanya dan Jumat depan itu Maulid Simtud Duror ya. Usahakan hadir. Kalau tidak ada aral melintang, tidak ada hujan ketika pengajian, maka saya mau ngajak jenengan semua berkati lokasi yang sedang dibangun di belakang sana. Saya targetkan insya Allah target Jumat depan itu semua pondasi udah selesai. Ya, semua pondasi sudah selesai. Targetnya bagi begitu. Sehingga nanti Jumat depan bisa kita pakai tanahnya rata, duduk di sana untuk berkati. Jumat berikutnya balik ke sini lagi. Ya, karena akan terus dibangun kan? Biar jenengan ngerasakan. Oh, selama ini saya itu nyumbang paku hasilnya itu toh gitu. Oh, saya ini selama ini nyumbang gali-gali sebulan sekali. Wadah yang bantu gali sebulan sekali, ya. Oh, saya gali-gali dua hari sekali, itu hasilnya apa ini? Ada. Oh, saya selama ini itu nggak punya duit, nggak punya tenaga, saya doakan tok itu hasilnya ada. Ini loh hasilnya. Oh, selama ini saya ikut nyemplungi gentong amal itu nyemplungi 500 ribu, satu miliar hasilnya ketokan gitu. Ya. Oh, nyemplungi ribu hasilnya kelihatan. Oh, nyemplungi 1000 hasilnya kelihatan. Oh, nyemplungi nggak ada apa-apanya, niat tok. Lah, punya apa-apa terus gimana? Ya niat aja kan? Gak apa-apa, niat bismillahirrahmanirrahim 5M. boom Itu juga niat, niat itu luar biasa hasilnya ah, ada kelihatan hasilnya. Biar semua ikut merasakan oh ini yang selama ini kita perjuangkan ber bersama. Malam hari ini ini lagi kerja bakti juga seperti biasanya ya. Ini ngecor dua pondasi malam ini kalau planning saya nggak salah, ngecor dua pondasi sama ngelanjutkan galian untuk suluk untuk suluk. Kemudian kalau pilarnya sampai sore tadi udah empat pilar mulai di dicor. Untuk ruang bawah tanah kholwatnya insya Allah mulai besok mulai kita pasang keramiknya insya Allah. Pokoknya Jumat depan jenengan bisa lihat hasil kerja bakti bareng-bareng. Karena bangun ini rada aneh. Bangun itu tukang berhenti bekerja baru jam 1, jam 2 malam berhenti bekerja. Siapa tukangnya? Relawan. Jadi teman-teman saya itu kerja sampai malam sampai jam 2 malam tidak dibayar, tidak digaji. Ya, dan siap dimarahi. Jenengan sanggup jadi manusia seperti itu? Dibayar ora, digaji ora, diamuk siap. Sanggup begitu? Mikir toh? Biasanya kalau udah mbak dibayar tidak, digaji tidak, cek diamuk mesti nesu. Wah, semono mulai aku. Ya, itu ujian keikhlasan di situ. Nah, teman-teman alhamdulillah orang-orang yang insya Allah minal mukhlasin ya. Sehingga nanti semoga tempat itu barokah, tempat itu terasa man, manfaatnya. Sebelum Ibu nah, menambahkan buku yang saya janjikan boleh pinjam sebentar? Ya, saya belum bawa. Ini judulnya Istri Idamanku. Ada sedikit salah cetak, ada salah cetak ini uh, eh, insya Allah nanti terbitan berikutnya entah yang ke 4000 atau ke 5000 saya perbaiki. Judulnya Istri Idamanku, cuman di Eh, covernya ini saya karena ngantuk nulisnya jadi istriku idamanku. Ya. Soalnya yang judulnya istri idamanku. Fib mama jangan ketawa, Fib. Ya, istri idamanku. Ini hari tebelnya 116 halaman, te, e, eh, kemudian ukuran buku kurang lebih 12 kali 18, harganya rp rupiah. jenengan bayar lebih banyak lebih bagus, kalau enggak punya bayar seadanya duit. Paham ya? Kalau nggak punya bayar seadanya duit. Kalau punya lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Karena saya lewat buku ini pengen ngajak jenengan bangun tempat ini bersama-sama. Targetnya untuk menyelesaikan pembangunan dan menyelesaikan pelunasan 1,65 M insya Allah lewat buku ini. Jadi orang yang mau nyumbang berapapun ya nanti nyumbangnya lewat beli buku buku ini. Sehingga ya kelihatan kalau Majelis Ar-Raudhah itu memang betul-betul usaha maksimal ya usaha mak maksimal. Cukup jelas? Nah, ibu-ibu nanti silakan belikan suaminya ya. Nah, ibu bacakan buat suaminya, siap ibu? Berani ibu baca ini di depan suaminya ibu siap baca? Berani. Terus kalau suami ngomong, "Lah, mangkane ibu tirunan kayak ngono aja kaya awakmu saiki." Siap dibegitukan? Ibu-ibu siap dibegitukan? Enggak siap, Pak. Bapak siap beli untuk nyuruh istrinya baca? Semangat? Semangat ngajar istrinya? Ngajar yang baik maksudnya. Ini insya Allah kalau dibaca bareng suami istri mesti ngakak ini. Wah, padha awak, awakku ya pak yo. Ya. Waduh gitu. Jauh. Insya Allah bisa jadi apa obrolan yang menyenangkan di keluarga insya Allah ya. Ya kalau pengen belikan buat mantunya dan calon mantu sangat bagus insya Allah. Makasih ini Habib Muhammad, monggo. Lama nggak dengar wejangannya. Beliau ini sekarang kalau kesini susah nih. Alhamdulillah malam ini kita dapat hadiah nih. Ini betul seperti yang saya perkirakan dulu.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 Makanya surat Fatihah itu punya nama banyak. Biasanya sesuatu yang punya nama banyak itu sesuatu yang mulia. Nabi Muhammad namanya ada banyak. Kenapa? Mulia soalnya. Allah namanya juga ada banyak yang di Al-Qur'an ada 99-nya, di kitab suci yang lainnya ada mengatakan total tuh sampai seribu nama Allah. Fatihah itu juga disebut surat syifa, surat untuk kesembuhan. Makanya orang-orang dulu yang soleh-soleh itu mereka orang datang apapun keluhannya pasti bacaan Fatihah terus sembuh. Pak Yai ngapunten lara weteng, bacaan Fatihah sembuh. Pak Yai ngapunten sirah mumet, bacaan Fatihah sembuh. Pak Yai ngapunten utangnya akeh, bacaan Fatihah juga. Jadi kan bab utang kok ketawa semuanya kenapa? Merasa tersindir apa? Itu semuanya itu orang-orang soleh yang dulu. Lalu orang sekarang kok lain? Orang sekarang bacanya tidak seyakin orang yang dulu. Kalau orang sekarang, Mas ngapunten ini tolong bacakan Fatihah soalnya perut saya mules. Bacakan Fatihah, perut mules plus sirah mumet. Nah itu termasuk hasil surat Fatihah. Tadi juga diceritakan oleh Ibn Qayyim. Bahasanya bacakan surat Al-Fatihah aja insya Allah semua penyakit itu akan sem sembuh. Pernah suatu ketika di dalam kitab insyaallah Mawahibul Dunia ada seorang raja. Waktu itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Raja ini sakit pusing separuh. Migren. Jadi waktu itu kesana kemari cari obat gak dapat. Cari tabib, dokter gak nemu. Akhirnya kirim surat ke Sayyidina Umar bin Khattab. Tolong kirimkan dokter muslim yang paling ahli, yang paling hebat. Untuk ngobati saya, saya siapkan hadiah yang paling banyak. Sakitnya pusing separuh. Jadi pusing migran. Jadi ternyata pusing separuh itu lebih susah ngobatnya dibanding pusing semuanya. Bingung akhirnya sama Sayyidina Umar minta dokter dijawab suratnya dikirim balik, nggak dikasih dokter, cuma dikasih peci kopiah suruh make. Kopiah suruh make. Begitu dipakai langsung pusingnya hilang, sembuh. Ya, jadi dengan kalau mumet bisa minta kopi Habib Novel nanti. Jangan pakai kopi saya, kalau kopi saya tambah mumet nanti jenengan. Itu setelah diselidiki loh, ini kok cuma peci, tapi kok bisa nyembuhkan penyakit kenapa? Ternyata di dalam peci itu ada jahitan, dibuka ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bingung, ini mantra apa ini? Kumpul ahli-ahli dari daerahnya itu dikumpulkan, ternyata diselidiki ini baru satu ayat awal daripada surat Al-Fatihah. Langsung rajanya masuk Islam. Lah kalau satu ayat aja bisa nyembuhkan penyakit. Lah kalau satu surat gimana? Insya Allah pasti lebih bisa untuk menyembuhkan penyakit. Makanya apapun penyakitnya, obatnya surat Fatihah. Kalau iklan kan apapun min, apapun makannya, minumnya teh botol tidak boleh iklan di majelis. Kemudian tentang Fatihah insya Allah cukup mudah-mudahan kita bisa ngambil keberkahan daripada surat Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ini sebenarnya surat Fatihah ini dari saking istimewanya, kalau seandainya di Quran cuma ada satu surat Fatihah nggak ada yang lainnya, Lakafah itu sudah cukup, ini sebagai mukjizat yang paling besar. Kalau seandainya di Quran cuma ada satu surat Fatihahnya aja sudah cukup, nggak perlu surat yang lainnya. Yang Al-Fatihah itu juga dinamakan sabul mathani. Sabul mathani itu ada beberapa makna. Ada mengatakan sabul mathani, mathaninya dari berulang-ulang. Kenapa? Karena Fatihah selalu dibaca berulang-ulang. Dia mengatakan sabul mathani, sannya jari dua. Kenapa? Karena Fatihah dibagi jadi dua. Ayat-ayat yang awal itu pujian kepada Allah, yang akhir itu doa. Makanya orang itu kalau mau doa memuji Allah dulu, setelah itu baru berdoa. Ada yang mengatakan masani diambil dari kata-kata asana pujian. Kenapa dinamakan surat asana ya pujian? Karena kalau mau tahu cara memuji Allah yang paling hebat, kita suruh mempelajari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan lagi masani itu dari kata sunaya atau perkecualian. Perkecualian gimana? Kalau surat-surat yang lainnya itu di kitab-kitab terdahulu masih ada surat yang bisa sekualitas dengan itu. Tapi kalau sudah surat Fatihah diperkecualikan dari yang lainnya. Sekalipun dari kitab-kitab yang dulu tidak ada yang bisa menandingi kehebatan daripada surat Al-Fatihah. Terus sekilas tentang surat Al-Fatihah. Kemudian saya nambah sedikit lagi aja. Ini kita ada di waktu yang mulia yaitu 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Sesuatu itu kalau sama Allah sudah dipakai untuk sumpah di Al-Qur'an itu mulia pasti. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an wal fajar demi waktu fajar walayalin asyar. Nah, walayalin asyar ini maknanya sepuluh hari daripada bulan Dzulhijjah. Katakan dalam hadis sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibanding beramal di sepuluh awal bulan hijjah ini. Sahabat nanya, "Walal jihad visabilillah Lalu jihad di jalan Allah gimana? Tetap lebih mulia mengisi 10 hari ini dengan ibadah. Kecuali kata Nabi kecuali orang yang berangkat jihad, hartanya semuanya dibawa, jiwanya dibawa, kemudian pulang nggak bawa nggak bawa apa-apa. Maksudnya apa? Dia mati dalam keadaan sah syahid. Nah ini, ini mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah. Paling afdol amalannya apa? Yang paling afdol yaitu puasa. Seakan suruh banyak puasa. Karena satu puasa di 10 hari awal bulan Dhul Hijjah, kecuali tanggal 10 ya, kan haram itu. Di 10 hari awal bulan Dhul Hijjah ini, itu pahalanya seperti memerdekakan 100 budak, sedekah 100 onta, dan plus lagi sedekah 100 kuda. Satu hari. Kalau kita mau puasa 10 hari mungkin rodok kabotan, setidaknya Senin besok kita puasa. Kemudian Kemisnya juga puasa. Nah, karena bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, ada ada juga yang mengatakan barang siapa puasa di bulan haram pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, ini Kamis, Jumat, Sabtu sekaligus ya. Kemisnya minggu ini, Jumatnya minggu depan enggak kemis, Jumat, Sabtu sekaligus, maka itu lebih afdol daripada ibadah 600 tahun atau 800 tahun. Ada dua riwayat. Itu dari saking hebatnya puasa di bulan haram. Lah besok pahalanya lipat ganda. Besok kemis, jenengan kalau puasa pertama dapat pahala puasa sunnah hari kemis. Kemudian jenengan dapat pahala kedua mengisi hari bulan Dhul Hijjah dengan berpuasa. Kemudian dapat lagi yang ketiga yang khusus itu adalah di bulan haram. Jumatnya tanggal 8 Dhul Hijjah itu hari tarwiyah, disunahkan kita juga puasa. Kemis, Jumat. Sabtunya hari Arafah. Kalau puasa hari Arafah diampuni dosa yang tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Lalu jenengan bisa minggu depan Kamis puasa Jumat puasa, Sabtu puasa, saya nggak bisa ngitung pahalanya. Pokoknya super super super banyak pahalanya. Mudah-mudahan insya Allah sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Habib. Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa, terakhir ini sudah jam 10 lewat 6 menit. Ada Sedikit tambahan dari saya Untuk Jumat depan kita akan membahas tentang Atau mengenang Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi karena maulid simtuduror ya Tafsirnya kita lanjutkan dua minggu yang akan datang Tapi insya Allah Jumat depan Jenengan mau saya kasih lembaran Lembaran itu isinya tentang nama-nama Al-Fatihah Dan juga di situ ada amalan yang tadi itu ya sehari seratus kali bagaimana dan ada doa yang dibaca setelah baca surat Al-Fatihah. Jadi setelah mengamalkan Al-Fatihah habis subuh misalnya tadi 30 kali selesai itu ada doanya. Habis zuhur selesai 25 ada do doanya. Insyaallah nanti ada di Jumat yang akan datang. Mas Roni tolong saya diingatkan. Jadi kalau sampai Jumat yang akan datang kok naskah itu tidak ada, jenengan cari yang gondrong di Majelis Ar-Raudhah tangkap orangnya. Mas Roni itu. Ya. Ini saya minta diingatkan karena mungkin kalau pas sibuk-sibuk mungkin bisa jadi saya lupakan saya manusia yang penuh lalai, takutnya lupa ya. Jadi minta di, diingatkan. Kemudian yang kedua saya minta tolong didoakan Insya Allah besok pagi saya mau apa namanya dakwah ke Hong Kong, doakan perjalanan berangkat pulang selamat, sehat, berkah dan manfaat. Ya, amin. Doakan seperti itu dan jadi manfaat. Yang ketiga mengingatkan saja eh, buku itu usahakan kalau jenengan beli ajak orang lain untuk beli. Ajak orang lain untuk beli. Dan kalau jenengan bisa beli 100 eksemplar itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Maksudnya mungkin kan tidak mungkin dibaca sendiri toh. Mungkin bisa ngajak-ngajak temennya yang ini lima, yang ini dua, ini tiga sampai beli 100 itu lebih baik. Sehingga target yang saya targetkan, target saya itu saya minimal harus bisa harus bisa jual 50 ribu eksemplar. Itu target mini minimal. 50 ribu eksemplar dalam waktu maksimal 3 bulan. Waktunya 90 hari. Anggap aja waktunya 100 hari. Jadi kalau 50 ribu eksemplar dibagi 100, satu hari berapa berarti? Lima ratus, betul kan? Lima ratus. kalau nolnya ditambah dua jadinya lima puluh ribu. Satu hari lima ratus eksemplar. Nanti kalau saya sudah mulai kerja, target saya itu harus tercapai. Caranya bagaimana? Caranya ya minta tolong jenengan semua. Nah, jenengan yang berupaya untuk bantu menjualkan. Kalau mau bantu bantu majelis ini untuk biar musola di belakang jadi dengan cepat, caranya begitu saja. Caranya bantu menjualkan bu bukunya dengan woro-woro ke temannya, keluarganya, tonggonya dan lain sebagainya. Saya tidak akan pernah membuat, jadi tolong dicamkan ini. Jangan percaya atau tangkap saja langsung orang kalau membuat piagam, piagam atas nama Majelis Ar-Raudhah terus minta sumbangan kemana mana Tolong ditangkap orangnya, ya. Saya tidak pernah buat piagam minta sumbangan ke mana pun dan kepada siapapun. Misal ada orang buat apa namanya piagam infak untuk majlis Ar-Raudhah sekian, tolong orangnya ditangkap. Ya, langsung laporkan polisi. Langsung ditangkap. Itu penipuan. Saya tidak pernah berbuat yang seperti seperti itu. Tidak ada. Jadi nanti kalau jenengan memang mau bantu ya caranya lewat beli bu, buku. Cukup jelas ya? Nah, saya menghindari uh, jangan sampai majlis ini dimanfaatkan oleh oleh tangan-tangan yang enggak pas gitu ya. Sayang. Sayang sekali. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Sekali lagi saya minta Al-Fatihah ya untuk Ya Abdurrahim Syadzili pimpinan Majelis Riyadul Jannah Malang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesembuhan dan kesehatan selama-lamanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Pengumuman hadirah rutinan Jamuri Majelis Sulawat hari Rabu 1 Oktober Ba'dal Asar jam 3 di rumah Ibu Hajah Purnomo Wakil Wali Kota Surakarta Jalan Bayangkara Tipes Pembicara Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi Waktunya habis asar ya khusus untuk ibu-ibu, eh, khusus untuk kaum wanita. Kemudian jangan lupa hari Ahad, Ahad tempatnya tadi. Hari Ahad malam Senin ada majelis di tempatnya Mas Berdi di Kampung Solawat di Sukoharjo sana. Pembicara nanti insya Allah adalah uh, Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan dari Jakarta, pimpinan majelis uh, Rasulullah ya. Pimpinan majelis Rasulullah yang meneruskan Habib Munzir Al-Musawa sementara waktu silahkan dihadiri. Ya, silahkan dihadiri. Di situ tercantum nama saya. Dulu saya berniat untuk hadir, tapi ternyata saya dihadirkannya di Hong Kong ya. Minal hadirin insyaallah ya. ya Jadi dengan menggantikan saya hadir semua di sana dukung majelisnya karena Mas Berdi punya niatan yang bagus pengen menjadikan desanya itu kampung solawat jadi dia ngasih nama desanya itu Kampung Solawat. Ya, biar yang nggak solawat itu udah nggak usah di kampung itu gitu loh ya. Yang anti-anti. Maka nanti jenengan boleh itu ngasih nama kalau Solo kota solawat, maka kampungnya namanya kampung apa? Solawat kan pantas saja kan. Kalau saya buat tulisan Semanggi Kampung Solawat kan mestinya ya pantas loh.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 Al-Fatihah untuk semua yang membantu Majlis Ar-Raudhah dalam bentuk apapun khususnya untuk toko besi yang ngutangi besi sampai hari ini, toko semen yang ngutangi semen sampai hari ini, dan toko-toko yang ngutang-ngutangi Masjid ar rodoh semoga diberkahi rezekinya. Diberi limpahan rezeki dari segala arah, dimudahkan semua urusannya, dibalas oleh Allah dengan sebaik balas balasan dunia dan akhirah. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelihatannya cuma di Masjid Ar-Raudhah ya yang toko ngutangi ditungak gitu ya. Ini kita ngajari yang baik, semoga bisa dicontoh teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.